Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Targhib wa Tarhib. Yang dipisahkan dari sahihnya oleh Syekh Muhammad bin Sirudin Al-Albani. Rahimahullah ta'ala. Pertemuan terakhir kita sampai pada bab anjuran untuk bertalbiyah. Nah, bagi orang yang melaksanakan manasik haji dan umrah dianjurkan untuk senantiasa bertalbiyah. Kemudian bab yang keenam bab setelahnya yaitu bab anjuran untuk berihram dari Masjidil Aqsa. Tapi di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Abdul Aziz Al-Munziri rahimahullah ta'ala dalam bab ini tidak ada yang sahih. Demikian keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka kita lanjut pada bab yang ketujuh yaitu at-targhib fi shawab واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وجاء بفضلهما وقدر المقام ودخول البيت anjuran untuk tawaf dan istilam al-hajar al-aswad mengusap al-hajar aswad. Juga ar-ruknul yamani. Demikian juga fadilah-fadilah yang ada padanya serta keutamaan maqam Ibrahim dan keutamaan masuk ke dalam Ka'bah. Sejudulnya bab yang ketujuh dari Kitabul Hajj. Hadis yang pertama yang في شرف كان صحيح لغيره وليس يبغني رحمه الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر ما لي لا أراك أستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال ابن عمر إني أفعل إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا قال وسمعته يقول ومن طاف أسبوعا يصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبه Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair rahimahullahu taala. Beliau mendengarkan ayahnya mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar. Di hadisnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan mali ya, Ubaid bin Umair mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar mali la araka tastarihu illa hadaini ruknai. Kenapa aku lihat engkau hanya mengusap dua pojok Ka'bah ini saja. Dua rukun, dua pojok dari Ka'bah yaitu rukun al al Aswad dan sebelumnya ar rukun Yamani. Ya, jadi Ubay bin Umar bertanya, kenapa engkau hanya mengusap dua rukun ini saja? Wajah yang lainnya tidak. Ya. Kenapa hanya rukun yang di situ dikatakan rukun Yamani dan rukun yang ada padanya Al-Hajarul Aswad saja yang diusap? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, <clears throat> In af'al, kalau aku lakukan hal itu, maka aku telah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna silamahuma bahwa mengusap kedua rukun itu hutul khataya menggugurkan dosa-dosa. Qala Ubay bin Umair mengatakan wa itu yaqul ya, atau Abdullah bin Umar juga mengatakan Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Waman tawafa usbu'an." Siapa yang tawaf selama satu pekan, yuhsihi. Artinya dia bisa menghafalnya, yaitu setiap kali tawaf tawaf tujuh kali. Wasallah rakaatain, kemudian dia sholat dua rakaat setelah tawaf, karena kaidni raqabah maka amalan itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, demikian di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Imam At-Tirmizi rahimahullah taala dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dari keempat pojok Ka'bah ya yang diusap hanya dua. Kalau misalnya meja ini Ka'bah, ya, maka rukun yamani ada di ya sini. Nah, ya, rukun yamani misalnya ada di sini, depannya yang seberang sananya itu rukun yang di situ al-hajarul aswad. Sedang yang yang kedua di sebelah sini sebelah kiri ini disebut dengan rukun syami. Rukun syam. Yang kemudian di sebelah sana ada Hijr Ismail. Yang diusap di antara pojok Ka'bah ini hanya dua. Ya, yaitu ar rukunul Yamani. Dan rukun yang di situ Al-Hajar. Ada Al-Hajarul Aswad. Bahkan ada lebih, eh, kelebihan, ada eh, amalannya lebih pada Hajar Aswad. Kalau bisa menciumnya kalau tidak bisa mengusapnya dengan tangan. Ya. kalau tidak bisa mengusapnya dengan tangan, kemudian tangan kita cium. Nah. Kalau tidak bisa, mungkin ada bawa tongkat, tongkat ditempelkan. Yang kemudian bagian tongkat yang telah ditempelkan ke hajar aswad itu dicium. Kalau tidak bisa mengisyaratkan saja dari jauh. Nah, adapun rukun yamani kalau bisa mengucap kalau tidak bisa ya tidak ada isyarat dari tempat jauh. Dan nah, mengucap rukun yamani dan rukun yang ada padanya al al aswad dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mengucap kedua pojok itu menggugurkan dosa ini fadilahnya ya keutamaannya. Nah, mengusap ya, diusap sekali. Nah, ketika lewat rukun yamani diusap rukun itu. Ketika lewat al-hajarul aswad kalau memang sepi ya. Ya, tapi kalau tahun-tahun ini tidak pernah sepi ya di Awal orang yang bawa tidak pernah sepi. Nah, maka sulit untuk ya, mengusap nah, al-hajarul aswad. Kalau begitu berarti cuma isyarat dari jauh saja untuk mengawali tawaf ya, untuk mengawali putat, eh, putaran dalam tawaf. Jadi mengusap rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa yang diusap hanya itu? Karena hanya itu memang yang diusap oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. In fa'af'al, kalau aku lakukan yang seperti itu, maka aku telah mendengar, yakni aku lakukan seperti itu yang diusap hanya dua karena memang demikian. Jadi contohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya mengusap rukun al hajar aswad dan rukun yamani Yahuttul khataya menggugurkan dosa. Nah, dari sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini lafaz beliau juga diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dalam lafaz Imam Tirmizi rahimahullahu taala Abdullah bin Umar mengatakan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna mathahuma kafaratun lil khataya. Sesungguhnya mengusap keduanya itu menutup dosa-dosa. Lafadznya yahuttu kalau tadi yahuttu menggugurkan, menjatuhkan seperti daun dalam pohon yang sudah kering daun, itu gugur, itu ya hutu. Kalau kafara seperti Pak Tani ya menanam benih apa maka kemudian ditutup dengan tanah itu kapal itu menutup nah menggugurkan dosa berarti hilang dosa itu menutup dosa menutup catatannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya sama Ya, diampuni dosa-dosa orang yang mengusap rukun Yamani dan rukun Al-Hajarul Aswad, maka itu menjadi keutamaan besar bagi orang yang tawaf. Baik dia itu tawaf dalam umrah atau tawaf dalam haji atau tawaf sebagai tahiyatul masjidil haram. Ya, tawaf sebagai tahiyat masjidil haram. Ya, orang-orang di Mekah yang sudah mukim di sana tinggal lama, ya kalau masuk masjid tawaf dulu, baru sholat dua rakaat. Memang demikian itu, ya amalan khusus yang ada pada Ka'bah yang ada ada di dalam Masjidil Haram. Baik. Kemudian tentang keutamaan tawaf Nabi sallallahu Alaihi wa Wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar juga Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حق الله بها خطيئة وكتب بها حسنة Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah seorang yang tawaf meletakkan kaki dan mengangkat yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan dengan langkah kaki itu ya, dalam riwayat pergi ke masjid yang menggugurkan dosa itu adalah langkah kaki kiri langkah kaki kanan meninggikan derajat kalau dalam tawaf ya menggugurkan nah, langkah kaki kiri menggugurkan dosa dan langkah kaki kanan dituliskan pahala. Langkah kaki kanan menulis pahala dengannya. Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan oleh para malaikat, kata para malaikat penulis amalan ketika seorang melangkahkan kakinya satunya dituliskan pahala, satunya digugurkan dosanya. Maka tawaf pun berarti juga suatu amalan yang afdol, yang utama. Nah, kemudian ya riwayat tadi juga diriwayatkan oleh Al Hakim rahimahullah taala, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Dengan lafaz ya إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من في بالبيت لم يقع قدما ولا ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب, وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة Nah, dalam riwayat Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah taala nah, Abdullah bin Omar mengatakan kalau aku lakukan hal itu maka aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mengusap Keduanya mengusap rukun Yamani dan Al-Hajarul Aswad itu Yahudul Khotoya. Menggugurkan dosa. Jadi sama maknanya, ya, sedikit berbeda lafaznya Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang keutamaan tawaf, mentoaf bil baiti. Siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah, lam yarfa qadaman tidaklah dia mengangkat kaki dan meletakkan yang lain kecuali Allah tuliskan baginya satu pahala, Allah tuturkan darinya satu dosa. Dan Allah tuliskan baginya satu derajat. Nah, ada tambahan lafaz dalam riwayat Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah bahwa langkah kaki orang yang tawaf itu nah, adalah berartikan tulisan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tambahan lagi dalam riwayat Ibn Huzaimah dan Al-Hakim, siapa yang tawaf tujuh kali dalam sepekan, maka sama dengan memerdekakan budak. Ya man ahsa usbu'an kana ka'itqi raqabah siapa yang bawa dengan jumlah yang dihitung jumlah sesuai dengan aturan yaitu tujuh kali tidak kurang tidak lebih maka ya dan itu dilakukan selama sepekan nggak berarti orang yang umroh misalnya ambil program yang agak panjang 14 hari sehingga di Mekah agak lama ya. di Mekah bisa sepekan lebih misalnya selama sepekan itu tawaf ya setiap kali datang dari hotel masuk ke masjid untuk apa? Salat zuhur misalnya atau sebelum zuhur atau asar. Ya. Tolak dulu. Nah, sepekan demikian itu sama dengan memerdekakan budak. Yang mana kota memerdekakan budak, orang akan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerdekakan budak, Allah akan bebaskan dia dari neraka. Maka ini adalah keutamaan yang uh, amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis tadi tentang keutamaan mengusap ajar aswad dan rukun yamani juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan ringkas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mashul hajari wa ruknil yamani yahudul qadaya qattan haqqan mengucap rukun pojok yang ada hajar aswad padanya dan rukun yamani itu benar-benar menggugurkan eh, menggugurkan dosa. ya hutul khabaya hatton. Hatton. Menggugurkan dosa-dosa sampai bersih. Ya, ya hutul hatton. makul mutlak penekanan. Nah. Ditambahkan lagi hadis tentang keutamaan ya, tawaf. Dikatakan di sini wa'an Muhammad bin al-Munkadir an-nabihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil bait usbu'an la yalqu fihi kana ka'idhi raqabatin yu'tiquha rawahu Tabarani bil Kabir wa Muhammad bin Munkadir rahimahullah taala meriwayatkan dari bapaknya yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah selama sepekan dan dialah yang yalhu tidak berkata yang sia-sia padanya maka itu sama dengan memerdekakan budak sama dengan pahala memerdekakan budak yang dia lakukan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani rahimahullah dengan uh, dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dan para perawinya adalah perawi yang siqah, orang-orang yang terpercaya. Maka di sini ada satu lapar tambahan bahwa dalam tawaf semestinya orang tidak berkata yang sia-sia. Kata Katawaf itu kalau tidak baca zikir atau baca doa, baca Al-Quran, kalau tidak mau berzikir lebih baik dia. Ya? Nah, la yalghu tidak boleh dia berkata yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Baik. Hadis selanjutnya قال وعن ابن عباس يعني صحيح وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير رواه الترمذي واللفظ له وابن عباس في صحيحه dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tawaf di sekeliling Ka'bah adalah salat. Hanya saja kalian boleh berbicara padanya. Maka siapa yang mau berbicara, janganlah dia berbicara kecuali dengan perkara yang baik. Ya, faman tatallama fala yatakallamu illa bi khair. Salat ya, ditambah apa namanya tawaf keliling Ka'bah itu diumpamakan atau dikatakan salat maka itu juga menunjukkan keutamaan karena salat itu nanti amalan yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata tawaf itu salat, hanya saja salat yang boleh berbicara. Ya, salat itu boleh berbicara, orang boleh nah bicara. bacaan Al-Qur'an boleh, berdoa boleh, ya. ya berbicara, barangkali ada yang perlu dibicarakan ya, dengan temannya, ya, memanggilnya, nyaut panggilan, boleh. Nah, dan Nabi SAW mengarahkan siapa yang berbicara, hendaknya berbicara dengan perkara yang baik, karena dia sedang dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. di sini sahih Ya, يعني ابن قال إشارة الألباني رحمه الله تعالى فهذه الروايات كان لها Al-Tirmidhi dan Ibn حبان rahimahullah ta'ala. Baik. Hadis yang keempat yang sahih qala wa 'an ibn Umar Radiyallahu anhumah. qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa Yaqulu. yaqulu من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah. Dan sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat setelah sholat di belakang makam Ibrahim atau di tempat mana dari masjid yang rakaat pertamanya membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Maka kata Nabi SAW, karena kaisti rokobah. Maka apa yang dia lakukan itu pahalanya sama dengan istri rokobah. Memerdekakan budak. Lalu di sini mutlak. yakni tawaf sekali. Ya, tawaf sekali dan sholat dua rakaat setelahnya. Kalau pada hadis-hadis pertama tadi sepekan Man ahsa usbu'an kana ka'idli raqabah. Ka'idli Jadi Jangan sepakat lama ya, tujuh hari. Nah, kalau ini sekali saja. Demikian dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah. Baik. Selanjutnya qala wa anhu aidan qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حق الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة رواه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان ولفظ له Nah, dalam hadis yang sahih ghairihi dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah selama sepekan, tidaklah dia meletakkan kaki dan mengangkat yang lain kecuali Allah gugurkan dengannya satu dosa, Allah tulis baginya satu pahala dan Allah angkat dia dengannya satu derajat. Nah, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu وتعالى حديث لي صحيح لغيره لرواية كان ابن خزيمة ابن حبان رحمهم الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن خزيمة وابن هبان في صحيحيهما keutamaan orang yang mengusap al-hajar al-aswad. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil hajari tentang al hajarul aswad. Wallahi demi Allah la yab'athannahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti. Ya. Meskipun dia benda mati, batu, tapi juga akan didatangkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hajar Aswad lahu ainan, punya dua mata bisa melihat dengannya. Walisan, punya lidah yang bihi bisa berbicara. yashadu dia akan mempersaksikan alaman manis salamahu membersa menjadi saksi bagi orang yang pernah mengusapnya menjadi saksi dengan benar. Maka ini keutamaan mengusap al-hajar al-aswad. Ya. Nanti hari kiamat hajar aswad akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini hamba yang saleh, hamba ini hamba yang baik yang memenuhi panggilanmu. Ya, Hamba ini orang yang rajin beribadah kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini akan menjadi satu kebaikan ya bagi orang yang melakukannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Nah, jadi meskipun di dunia demikian batu tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tapi Allah yang Maha Kuasa mudah untuk memberikan kepadanya mata dan lisan, bahkan seandainya tidak diberi mata juga mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kemampuan kepada batu bisa bersaksi bagi siapa yang mengusapnya. Bisa berbicara. Karena memang bicara itu adalah ya anugerah dari Allah wa ta'ala. Nah. Jadi mengusap hajar aswad akan memperbanyak saksi kebaikan bagi seseorang di hari kiamat nanti. Nah, rukun yamani juga sama. Ya, akan menjadi saksi bagi orang yang mengusapnya. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Di Abadilah semua ini tadi hadisnya Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, sekarang Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dirnufnu Ya, ya sirruknu. Yaumal qiyamati a'zama min Abi Qubayr lahu lisanun wa syafatan. Nah. Rukun itu ya dalam eh, apa namanya nusrah asli Targhib wa tarhib disebut ar-ruknul yamani, rukun Yaman. Nah, ya. Nah, rukun yamani tapi dalam musnad Imam Ahmad tidak ada kata al yaman Jadi rukun itu. Maka bisa jadi itu kembali kepada rukun yang di situ ada al-hajar aswad berarti sama dengan hadis sebelumnya. Ya, rukun rukun itu, pojok itu akan datang pada hari kiamat nanti a'zama min Abi Qubais dalam bentuk yang lebih besar daripada gunung Abu Qubais yang ada di Mekah. Ya. Abu Qubais nah, itu gunung, nama gunung. Ya dinisbatkan kepada Abu Qubais, Ya, seorang dari Bani Muzhij Ya, dia yang pertama kali bikin rumah di atas gunung itu. Dan ya, dinisbatkan kepada Abu Qubais. Makanya gunung namanya Abu Qubais. Ya. Nanti akan datang rukun itu rukun diaman atau rukun Hajar Aswad. Datang pada hari kiamat, didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla punya lisan dan dua bibir. Ya, lahu lisanun wa syafatan punya lisan dan dua bibir tentunya akan berucap bersaksi kebaikan bagi orang yang telah mengucapnya. Baik. Maka itu juga keutamaan yang mengucap ajar aswad atau rukun yamani dari jalan yang lain sehingga hadisnya akan lebih kuat. ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Abdullah bin Abbas, ada juga riwayat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu majma'. Qala wa an ibn Abbas. Lagi ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala al-hajar al-aswad min al-jannah wa huwa ashaddu bayadan min al-laban. فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في الصحيح إلا أنه قال أشد بياضا أشد بياضا من الثلج dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hajar aswad itu turun dari surga wahwa asyadu ashaddu dalam keadaan lebih putih dari susu. Fasawadathu maka ia dihitamkan menjadi hitam. Asalnya putih saat turun kemudian menjadi hitam karena ya bani Adam dosa-dosa anak keturunan Nabi Adam dosa-dosa manusia. Nah. Hadis ini Sahih li ghairihi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala juga Ibnu Hibban uh, eh, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya hanya saja dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebut dengan lafaz asyaddu bayadan minas salji lebih putih dari salju ya lebih putih dari salju atau es ya salju ya turun dalam keadaan putih, ya, tetapi kemudian menjadi hitam seperti sekarang karena sebab dosa-dosa Bani Adam. Dengan demikian, al-ma'asi az-zunub mempengaruhi dunia. Ya, mempengaruhi dunia. Batu Hajar Aswad jadi aswad padahal tadinya abiyat karena dosa-dosa Bani Adam. Satu desa Nah, tadinya subur makmur, uh, kemudian menjadi kering kerontang, bisa juga disebabkan karena dosa-dosa Bani Adam. Nah, bagaimana ya kaum Sabak tadinya mendapatkan tempat yang berjatun tayyibatun. Ya. Nah, negeri yang indah. dan nadani an yaminin wa shimal dalam perjalanan mereka menuju negeri Syam, kanan dan kiri penuh dengan kebun-kebun. Sehingga orang tidak perlu bawa bekal. Karena di dalam sepanjang perjalanan dia kalau lapar bisa mengambil buah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, tapi karena sombong mereka sehingga kemudian kebun-kebun itu kebanjiran ya bendungan makrif yang ada di antara mereka jebol ya, sehingga kemudian ya membenamkan kebun-kebun yang ada akhirnya kemudian kering keruntang dengan sebab foto ya ya kesalahan bagaimana ya muka kita dan ya, wajah kita tidak bersinar Ah, menjadi hitam kalau banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati, kendaraan, keluarga juga bisa berubah sikapnya nah, ketika orang banyak melakukan dosa. Dan ini adalah peringatan ya bagi kita semua untuk menjauhi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. ada waktunya Isya kita cukup dulu sampai di sini. Allahu a'lam bishawab.